Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bu Yahya yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang musafir dan sholat jamak dan kosornya. Ada lima bersaudara perjalanan e, di Lembang. Kemudian yang empat sudah sholat duhur, niatnya biasa yang satu datang asolat ah, duhur di jama, sudah niat di jama. kemudian yang satu ini bertanya sama yang empat itu eh, wahai saudaraku apakah kalian sudah sholat jama' katanya belum kemudian mereka itu ikut pada yang satu ini padahal tadinya sudah niatnya itu sholat sendiri nah itu bagaimana hukumnya sah atau tidak dan ini bu ya apakah ada hukum gosot anak dengan ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang musafir. Empat bersaudara sholat duluan. Belum mengerti caranya menjama. Di perjalanan. Adiknya yang paling terakhir, yang paling pinter, kena was-was. Bukan ini, misal ini contoh nih. Sehingga di kamamnya lama banget. Sehingga teman saudaranya yang empat sudah pada sholat. Sehingga dia terlambat, yang paling pintar terlambat. Karena was-was ini mohon maaf ini contoh saja. Ini biasanya ini begini nih. Sehingga yang paling ngerti terlambat paling belakang. Sudah sholat? Sudah. Kamu tidak jamak? Enggak. Sebab nggak nger ngerti. Kamu yang ngerti terlam terlambat. Akhirnya dia mau menja menjama Bagaimana yang empat nih ikut-ikutan? Makanya memang kita mau ini contoh ya, bukan bukan membalik cerita itu. Insya Allah tidak kena was-was itu. Sebab banyak santri yang suka kena was-was. Sok lebih hebat. Allah wuduknya berkali-kali. <laughs> Itu orang yang kata Imam Ghazali orang bodoh, orang dungu, orang goblok, orang tolol, orang kena was-was. Sehingga wudhu aja lama menghabiskan berapa bak itu. Sudah air masjid lagi. Ini kita kita amati biasanya santri ini ya. Santri mudah kena was-was di kamar mandi lama lo bingung waduh lepas ini itu. Waduh. terus Kayak ngajak gulet ini. Was. <laughs> Innalillah. Eh sederhana itu kok repot bener ibadah. Akhirnya sudah mobil mau buru-buru ini ah, akhirnya ketinggalan gara-gara si kena was-was ini coba perhatikan ini santri ini rata-rata itu ayo yang pernah nyantri sudah, sudah gampang salah paham lagi ngantuan jago ngeliwat sudah bubar ini karena was-was memang ini benar kita kadang-kadang seperti itu mohon maaf ini ini peringatan ini karena ini santri ini nah, santri paling tidak senang kalau santri kena was-was itu kita harus pergi bawa rotan nah, masuk ceker itu gitu aja ke was-was eh, was-was selesai ini sekaligus nasihat buat pak santri sebab kita beberapa waktu yang lalu juga begitu gara-gara santri lamanya kenapa wudhu wudhu mulai tadi masuk toilet paling lama paling pertama keluar paling lambat ini, ini pengalaman mau mengingatkan, tidak enak mau disinggung langsung takut takut singgung ini pernah kita sama anak-anak mana di hammam di hammam ini dulu pernah mondok di tempat lain biasanya iya bu ya oh bener nih mondok di tempat yang suka kenawas was-was. Yang lain sudah selesai wudhu, dia yang pertama lari masuk toilet, keluar paling terakhir. Tidak tahu wudhunya gimana itu. Baik. Terlambatlah yang paling pinter. Sehingga ngomong, kamu yang jamak tidak tadi? Oh enggak. Dah, kenapa tidak menjamak ini? Ini rumah kemurahan dari Allah. Baik. Tatonya yang sendirian tadi mau menja, menjamak. Eh, yang empat tadi di diajak boleh tidak? Sebab kalau jamak takdim itu harus antara sholat yang pertama dan kedua harus langsung dan niatnya di waktu sholat yang per pertama. Jadi di waktu sholat yang pertama niat. Niat ya harus diucapkan. Hei orang yang pengen sholat jamak nggak usah pakai jam'an al asri, nggak usah pakai gitu pun sah. Pakai bahasa Indonesia ya Allah saya mau jamak sholat duhur sama asar nih. Allahu akbar sholat duhur ya Allah, Allahu akbar sudah sah. Gara-gara niat yang panjang itu sehingga orang mau jamak bingung tuh. Jadi kalau menjamak sholat enak saja. Ya Allah saya sholat duhur sekarang. Dan akan saya kumpulkan dengan asar. Asar saya bawa ke duhur ya Allah. Saya sholat duhur sekarang. Empat rakaat fardu karena Allah. Allahu Akbar. Selesai. Atau sholi fardhu duhri arba' Ya Allah aku sholat duhur arba' rakaat. Terus saja nggak bisa bahasa Arabnya. Saya jamak sama asar ya Allah. Allahu Akbar. Karena tidak hafal. Sudah selesai. Hafalnya sholi fardhu duhri. Duhri jam'an kosron ma'al asri apa-apa tadi jamaan ada ah, ketemu tidak sholat sholat ya? yang sudah saya usali fardhu yang benar usali fardhu arba rokaat atau ngomongnya arba rokaat, tapi maksudnya dua rokaat itu sah loh ya <laughs> karena biasanya hafalnya arba roh kaat kiri kan kosor kan jadi dua rokaat usali fardhu tuhri arba rakaat tapi kosor ya <laughs> karena nggak ngerti mananya Sebab yang dianggap adalah yang ada di hati tanya lidah tidak dianggap kalau berbeda dengan di hati. Baik. Maka karena sholat duhurnya sudah, kemudian dia tidak niat untuk menjamak takdim, maka tidak diperkenankan dia menjamak. Cuman ada solusi dong. Lalu bagaimana ini? Ya mumpung ada orang yang belum sholat, temani dia untuk sholat berjamaah berjamaah. Jadi engkau menemani dia untuk sholat berjamaah sebab mengulang sholat berjamaah dengan imam yang berbeda adalah diperkenankan dan sah. Kalau begitu sekarang aku niat ya jamaah. Yang pertama tidak. Jadi mengulang sholat dengan berjamaah dengan imam yang baru. Bukan rombongan empat tadi, bukan. Uh salah nih. Ulang lagi yuk. Nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi apa? I'adul jamaati bil jamaati tapi tentunya dengan imam yang berbeda, dengan tujuan untuk menolong juga. Kasihan adik kita yang kena was-was tadi, Daripada dia sholat sendiri, ya sudah aku temani. Kau jadi imam Allah Akbar sekalian, ya jamak dan kosor sekali diperkenankan. Tapi kalau sudah telanjur sholat selesai tuntas, dan tidak diulang dengan pengulangan yang sah, maka tidak ada jamak takdim saat itu. Ya nanti aja, nunggu jamak tak takhir. Baik, ini, itu caranya. Tapi, ini sudah keluar belum nanti tulisan terakhir tentang jamak di atas tol? Sudah, belum. Segera disebar ini. Kita ada punya jamak, jamak, jamak di atas tol, jamak saat macet. Ini insya Allah akan disebar di penjuru apa di spot pos-pos di Jakarta. Sebab kalau kita perhatikan menjelang sore antara jam 4 5 6 itu banyak orang macet di di jalan tol. Yang sering hilang adalah maghribnya nanti itu. jadi tol menjamak solat karena macet titol itu sudah ada tulisannya segera disebarkan agar ini ada kemudahan bagi siapapun jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat sholat fardu baik ini saja insyaallah semoga oh masalah gosok gosok itu kalau kita menggunakan barangnya seseorang yang dalam dugaan kita dia tidak ridho tapi kalau sudah orang itu yakin pasti ridho, ridho beneran, ridho tuh gak ada ngedumel. Siapa sih yang bawa sandal saya? Itu gak ridho namanya itu. Ridho, ridho bener. Misalnya Pak, ya sudahlah pakai-pakai lah. Biasanya antara kakak adik pakai sandal di rumah ya. Saling merela lah kan. Tapi kalau yang punya tidak rela, biarpun itu bapak sama anak juga masuk. Seperti hak milik, ada pencurian di situ. Ada tidak bapak mencuri duitnya anak? Ada anak mencuri duitnya Pak, Bapak ada. Tetap mencuri mencuri gosok juga ah, ada. Akan tapi kok idahnya gosok itu akan hilang. Ada di saat memang uli marido sudah pasti ridho. uli marido ini gara-gara saling ridho itu akhirnya pada gak pakai sandal. Sebab yang punya sandal hanya tugasnya dia beli tok gak pernah pakai. Ini di pondok ini problem ini. Memang orang pondok polos hatinya bersih, Allah maafin, maafin, maafin. Tapi kalau hanya beli sandal tok baru beli hilang, hilang. Sebab biasanya orang kalau minjem itu kan miliknya orang. Kalau bukan miliknya sendiri itu kurang perhatian. Berangkat bawa merah, pulang bawa hijau, itu sudah biasa. Kalau orang jago gosok. Zalim dia. Kecuali dia aman sandal termasuk bisa saja itu menjadikan permusuhan dan seterusnya. Gosop akan hilang hukum keharamannya kalau memang betul-betul orang yang kita gosop itu dia rela, benar-benar rela, bukan karena rela, karena kebiasaan di situ jago gosop semuanya. Kalau sudah kebiasaan di tempat itu jago gosop itu sebenarnya bukan rela, karena apa sudah pasrah dengan kenyataannya. Saya mau ngamuk-ngamuk tetap gosop. Ya sudah pakai gembok saja. Ada dulu sampai kita menggembok sandal ini. Gunakan sandalmu sendiri sehingga tertib, pantang orang pakai bukan sandalnya dan gak enak. Jangan biasakan itu semuanya ya. Jadi antara bapak ibu juga berlaku gosok. Maka sebagai seorang anak hendaknya izin pada ibunya. Cuman biasanya karena sudah dekat sering pergi bareng antara bapak ibu dengan anak saling tukar lagi sudah sudah biasa. Mana nak aku pakai mie? Oh boleh, nah, oh, sudah biasa. Nah so gak saya izin lagi. Maka semuanya izin-izin karena sudah ngerti sudah bia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bu ya, ada yang ingin saya tanyakan. Kemarin teman saya itu mengatakan bahwa doa buka puasa. Siapa? Teman. Salah satu sahabat. Teman saya mengatakan bahwa doa berbuka puasa yang biasa kita bacakan, Allahumma lakasum dua bika mandu wa la rizqika birahmatika ya rahimin. Itu katanya sanatnya doif hadisnya katanya Bu ya. Terus saya tanya itu doif menurut siapa? Katanya Al Albani. Saya jadi bingung Bu ya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang doa di dalam berbuka. Banyak riwayat hadis tentang keutamaan orang yang berpuasa di antaranya apa? Allah berikan kepadanya doa yang dikabul oleh Allah. Kalau bicara tentang riwayat Allah balakasum itu memang para muhadithin mengatakan sebagian muhadithin mengatakan bentuk doa seperti itu, riwayat doa itu adalah riwayat yang yang lemah. Baik, bagi yang mengatakan lemah lemah isi doa itu adalah bisa diterima. Bahkan kalau seandainya itu buatan manusia, bukan dari nabi, Kemudian kita berdoa. Di saat kita berbuka, itu masuk riwayat tentang dihimbau di saat kita berbuka untuk berdoa. Berbeda pembahasan tentang membahas riwayat itu lemah dan berbeda dengan membahas tentang doa waktu buka itu bid'ah. Yang mengatakan bahwasanya doa memang ada Yang berlebihan sampai mengatakan bid'ah. Bagaimana engkau mengatakan bid'ah? Doa di dalam berbuka diajarkan oleh Rasulullah. Kalau membahas bahasanya doa itu adalah tidak riwayat dari Nabi, anggap saja itu itu doaif dari Nabi SAW, atau bahkan itu adalah maudhu' Jangan dinisbatkan kepada Nabi kalau begitu. Akan tapi lah, wong isinya benar. Allahumma ya Allah laka sumtu. Laka sumtu diambil dari mana? Hadis Nabi fa inna fa illa saum fa innahu li puasa hanya untukku aku ana azzibihi dan aku embar laga sumtu wa bika amantu adakah yang salah dari kalimat wa bika amantu wa ala rizkika aftartu aku berbuka dengan rizkimu apakah kita berbuka dengan rizkinya iblis Membedakan beda kalau berbicara tentang sanat ini lemah ya boleh silakan tapi apakah salah di saat orang berdoa dengan doa ini Wong maknanya benar sehingga di dalam kita mengamalkan hadis doif sekalipun ada kaidah misalnya, jangan katakan ini dari Nabi sudahlah. Kalimatnya ben benar sudah. Selesai. Anggap saja. Boleh kami terima, anggap saja. Jadalan kita ngikuti. Padahal kalau kita bicara riwayatnya ada, cuman hadisnya tidak sempurna seperti itu tapi potongan-potongan. Potongan-potongan. Ini sudah ada kita tulis itu fatwa tentang doa itu sudah ada. Mohon dilihat lagi itu. Jadi pemang potongannya tapi tidak sempurna dengan Allahumma lakasumtu Wabika aman tu alikaftaru bi rahmatika ya rahmat tidak sepanjang. Nanti ada potongan-potongan lalu digabungkan oleh para ulama. Nah, permasalahan adalah orang membid'ahkan. Ini loh yang problem. Sudahlah buat doa yang lain saja. Allahumma ya Allah, semoga Ramadan ini kau terima amal baikku ya Allah sambil makan kurma. Bid'ah juga ini, pakai bahasa Jawa lagi. Nah, ini doa dibuka. Ini masa kelebihan keutamaan orang berpuasa diantaranya adalah dia bergembira di saat berbuka dan dikabul doanya dia saat berbuka. Doa apa saja. Termasuk di syarat mengamalkan hadis doif sekalipun ada tiga. Pertama, il amal. Doa adalah il amal. Yang kedua, tidak parah kelemahannya. Bahkan kalau seandainya ada riwayat yang tidak benar dari Nabi, mungkin didukil dari sahabat Nabi, itu adalah buatannya sahabat Nabi. Sebab ini riwayat bahwasanya yang melakukan doa ini bukan dari Nabi. Ada riwayat ini adalah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau salah satu sahabat Nabi. Berarti terpotong bukan dari Nabi. Tidak bisa kita katakan maudhu karena apa? Ini bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi. Kalau doanya sahabat Nabi baca, yang aneh adalah orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Baiklah, saya terima. Ini adalah bukan dari Nabi SAW. Akan tapi dari sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi lebih tahu cara berdoa. Dia mengajari doa, Allahumma lakas sumtu. Yang menjadi masalah membid'ahkan ini loh. Kok gampang bener membid'ahkan? Kalau seandainya masuk diskusi tentang kesohehan hadis, oke. Okay. Ah, Akan tapi apakah setelah itu bisa orang berdoa ini? Asalkan dia tidak mengatakan ini doanya Nabi Muhammad. Kita ini mengatakan ini doanya Nabi Muhammad. Bukan. Anggap saya. Bagi yang mengatakan hadis ini do'if. Jangan dikatakan ini doanya Nabi Muhammad. Tapi riwayat yang lain adalah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau riwayat dari Nabi dari sahabat Nabi tidak kita katakan sebagai hadis yang marfu ilan Nabi yang diangkat kepada Nabi, tapi perkataan sahabat seperti doa-doa para ulama, tapi ini doanya para sahabat. Kalau sudah mengatakan ini doa para sahabat, ayo apa? Bid'ah lagi. Gak ada bid'ah di sini. Yang memang salah adalah menisbatkan sesuatu yang bukan dari Nabi kita katakan itu dari Nabi. Tapi insya Allah, biarpun menurut pendapat yang mengatakan hadis itu bukan dari Nabi, ulah orang-orang itu berdoa itu nggak tahu ini dari Nabi atau bukan dari nah, Nabi. Ibu aja berdoa, berdoa. Bahkan banyak doa yang kita baca bukan dari Nabi. Doa tawaf, doa itu bukan dari Nabi, dibuat para ulama. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Doa witir di Mekah yang setengah jam itu bukan dari Nabi itu, banyak kan. Bukan dari Nabi membuat doa yang panjang. Apakah ada yang mengatakan itu bid'ah? Memang ada doa-doa dari Nabi SAW. Riwayat dari Nabi. Jadi doa maknanya. Tapi yang menjadi salah adalah di saat ada orang mengatakan itu adalah bid'ah. Lah urusan sahabat orang ini mengrepot. Dikit-dikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Jadi berdoalah. Boleh ada ganti. Dengan riwayat yang lainnya. Atau dengan doa yang lainnya. Boleh doa. Ya Allah, ajirna minan nar. Allahumma ya Allah Allahumma nas'alukal jannah boleh karena intinya adalah di saat kita berbuka puasa dikabul doa maka lintaskan doa yang panjang mulai dari untuk keluarga untuk diri untuk hajat untuk semuanya lintaskan di saat kita ber, berbuka baik ini